وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الرحمه المهداه محمد صلى الله عليه واله وسلم Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini ternyata masih ada dari hamba-hamba Allah yang memanfaatkan waktu untuk zikrullah dan telah berani. Kita bersyukur kepada Allah yang demi untuk menjadikan tambahan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah seorang mukmin yang menjadikan hidupnya berfaedah melainkan mengisi waktu peluang atau mengisi dan menyempatkan waktu untuk kalau ini untuk menuntut ilmu. Dan untuk menuntut ilmu ini membutuhkan as-sabr wal istiqamah, kesabaran dan istiqamah. Karena berapa banyak orang yang terkadang semangat di awal-awal menuntut ilmu, kemudian terjangkit di penyakit al-futur, penyakit malas dan jenuh, sehingga akhirnya meninggalkan orang ini, Maka orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tercela. Maka dari itu Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai seberapa pentingnya seorang mukmin terhadap hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena saya ingin hanya sementara melihat Ustaz Haris. Habis ini saya akan membahas seberapa pentingnya seorang mukmin terhadap hidayah atau seberapa penting seorang mukmin butuh akan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Secara umum terkadang orang itu menganggap bahwasanya hidayah Allah itu bagi orang-orang yang di luar Islam menginginkan Islam. Itu hidayah. Atau orang memahami bahwasanya hidayah itu bagi orang-orang yang belum masuk Islam. Jadi orang Islam tidak butuh hidayah. Terkadang image atau pemahaman kaum muslimin kebanyakan seperti ini. Jadi kalau orang sudah berislam berarti sudah mendapat hidayah. Jadi nggak perlu risau. Apakah pemalas lebih benar? Apakah orang muslim yang sudah berislam tidak butuh hidayah? Maka jawabannya sangat-sangat butuh. Orang seorang muslim mukmin butuh akan hidayah. Bahkan setiap tarikan nafas kita, kalau tanpa hidayah Allah akan menjadikan Tarikan masjid tidak berfaedah sedikit insya Allah Subhanahu wa taala. Ada satu sifat yang harus kita pahami bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki satu sifat yang sangat agung. Apa sifat Nabi SAW? Di antara sifat Nabi SAW adalah harisun ala hidayatil bashar Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad, sahabat terhadap kita, khutbah kita memiliki satu sifat yang mulia yaitu harisun ala hidayatil bashar. Sangat antusias, sangat kepengen orang-orang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat kepengen orang-orang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tersifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kita menganggap menyadarkan diri kita terhadap ahlu sunnah wal jamaah, kita mengklaim diri kita ahlu sunnah wal jamaah, maka harus mengikuti sifat Nabi SAW yaitu harisun ala hidayatul basyar. Bagaimana hidayah yang kita miliki ditularkan kepada orang lain. Dan ini adalah sifat ahlu sunnah. Jangan sampai ahlu sunnah mengaku diri ahlu sunnah tetapi menjadi penyakit pintu-pintu hidayah dari Allah Subhanahu Jangan sampai mengaku ahlu sunnah, tapi justru menjadikan orang itu jauh dari daya Allah. Berpaling dari hidayah Allah. Maksud itu bahkan terhadap yang contoh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih ketika, ketika kita sudah semangat menuntut ilmu, sudah banyak menggali ilmu, baik ilmu tafsir atau ilmu yang lainnya, ilmu akidah, apalagi ilmu akidah, maka sudah sepantasnya, sudah sepatasnya keimanan kita ini, keyakinan kita, keistiqomah kita di atas sunnah Nabi SAW harus diterapkan kepada orang lain. Mengajak orang lain untuk berada di atas hidayah, di atas petunjuk sebagaimana kita berada di atas sunnah. Jangan cuek. Jangan ahlu sunnah itu cuek dengan orang. ahli ngaji. Menurut saya. Ya, Ahlus Sunnah adalah orang yang sangat antusias dengan hidayah dan kebasyah dengan bagaimana orang itu mendapat hidayah. Lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La'anaka bakhirun nafsaka alla yakunu mu'minin. Sama-sama sama-sama Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sangat sedih ketika orang tidak mendapatkan hidayah, ketika orang mendapatkan hidayah. Bahkan kesedihan Rasulullah SAW ketika orang berbaring dari hidayah itu sama-sama kesedihan yang membuat Nabi SAW nafil nafsaka. Kesedihan yang membinasakan Rasulullah SAW. Allah yang ini kalau orang tidak beriman. Rasulullah SAW sedih dan kesedihannya membuat Rasulullah ini merasa tersiksa kalau orang tidak mau beriman. Lihat Rasulullah SAW ketika berdakwah di Taif. Rasulullah Orang yang sebelum diangkat menjadi nabi terkenal dengan al-amin, orang yang dapat dipercaya, orang yang perkataannya jujur, tingkah lakunya jujur, yang selalu membantu fuqara yang masakin. Dan itu disaksikan oleh orang-orang musyrik. Tahu akan keagungan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu akan kelembutan sifat Nabi sallallahu alaihi Tetapi ternyata kesaksian mereka terhadap sifat dan akhlak Nabi tidak menjadikan mereka beriman. Kesaksian mereka terhadap keagungan sifat Nabi tidak menjadikan mereka beriman sebagai mereka. Ketika dikatakan bahwasanya ulu dari ilaha Allah, Katakanlah dari ilaha Allah. Mereka berdalih bahwasanya ajaran Allah alihata ilahan wahidah. Hada syukur Apakah kau tidak menjadikan sesembah itu hanya satu Muhammad? Hada syekh ujar ini perkara yang mengherankan. Padahal Nabi SAW adalah orang yang jujur, as-sadiqul amin. Tetapi mata mereka tidak menerima dakwah Nabi SAW. Bahkan ketika daripada dakwah Nabi Taif, justru bukan sambutan lisan yang halus bukan sambutan yang hangat tetapi justru lempar dan cacian yang Rasulullah SAW dapatkan ketika berdakwah dengan Taif. Tetapi apakah demikian ketika orang Taif mencaci maki Nabi SAW bahkan melempar Nabi dengan bebatuan? Apakah Nabi merasa rendah? Tidak. Bahkan kalau kita antum baca sirah Nabi bahwasanya ketika Nabi SAW berdakwah dengan Taif dan ketika turun Nabi Rasul Allah dicaci maki dan daripada berbatuan. Dia tidak sabar. Sama-sama tanya Rasulullah ya tadli, izinkan aku liulika ahla ta'if untuk membinasakan ahli ta'if untuk menjadikan dua gunung diangkat dan dibinasakan kepada gunung ta'if apa Rasulullah SAW ketika mendapat dari dua malaikat penjaga bukit itu penjaga bukit itu merasa kesempatan untuk membinasakan Bani Sejahtera Pondok Taif? Tidak. Nabi SAW mengatakan, La, la taf'alu jafa'aluhan. Fa'ini arjullah. Sesungguhnya aku berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. An yakhruja min dzurriyyatihi mimman ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'an. Jangan kau binasakan penduduk Taif. Jangan kau binasakan penduduk Taif. Karena aku berharap keturunan dari orang-orang Taif yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa harus hari sunnah dari Bashar antusias sekali jadi nabi kepada orang lain. Bahkan sedih-sedih Rasulullah SAW ketika orang-orang berbeda dari Lihat Nabi SAW Ketika Nabi SAW melihat pamannya Abu Talib Paman yang sangat dia cintai Saudara bapaknya Dan paman yang selalu terdepan menjaga dan membela dakwah Nabi SAW dan ia masih musyrik. Orang yang sangat membela dakwah Nabi SAW dan dia masih musyrik. Bukan ada pada agama Nabi kita Muhammad SAW. Ketika dia penghujung hayatnya, ketika dia akhir wafatnya, Rasulullah SAW merasa kasihan dengan mamanya Seluruh umurnya untuk membela dakwah Nabi hidayah Allah yang dibawa oleh Nabi SAW untuk seutuhnya ya sekadar Islam. Nabi sedih. Maka ketika menjelang wafatnya, Nabi SAW mengatakan, Ya Ammi, Kul la ilaha illallah, kalimatun Uhadilaka bihi Allah yawm al-qiyamah. Wahai pamanku, Kul la ilaha illallah, katakan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Kalimat kalimat ini akan menjadikan aku berhujat kelak hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang menjadikan aku akan memberikan syafaat kepada mereka di hari kiamat. Tapi apa yang terjadi karena Allah menjadikan pamannya mana musyrikan mati dalam keadaan musyrikan. Fahizkan Nabi Sallallahu Wasallam maka Nabi bersedih sangat bersedih ketika pamannya sendiri orang yang sangat cinta dicintai ternyata tidak mau menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala lebih memilih kemusyrikan fa'aba an yaqula ila Allah qala musyrikan enggan untuk mengucapkan kalimat tauhid kalimat yang dengan Rasulullah Rasulullah SAW berhujah kelak pada hari kiamat tetapi Abu Thalib enggan Sama sampai dengan Rasulullah Allah la astaghfirna kala amalan ummah demi Allah aku akan memohonkan ampun kepada kepada Allah bagaimana untuk dirimu selama aku tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi dengan kenyataan bahwasannya di antara kenyataan Allah Subhanahu wa taala Allah melarang bagi seorang mukmin memohonkan ampun kepada saudara yang mati dalam keadaan musyrik dan kafir. Itu dilarang. Seorang mukmin dilarang untuk memohonkan ampun kepada saudara yang mati dalam keadaan musyrik meskipun kerabat sendiri atau keluarga sendiri atau ibu sendiri. Tetapi benar Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaka latahdi man ahbabta Walakin Allah yahdi man Sesungguhnya engkau wahai Rasul la tahdi man ahbabta. Tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang sekalipun sangat engkau cintai. Walakin Allah yahdi man Tetapi yang memberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi hidayah itu perlu dicari. Tidak datang dengan sendirinya. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, "Maka yuridul hidayah fal yati fal yashhad as-salah." Barang siapa yang menginginkan hidayah, maka hadirilah salat berjamaah. Ibnu Mas'ud mengatakan barang siapa yang menginginkan hidayah, maka sholat jamaah. Ayo tunaikan, tunaikanlah billahi. Hidayah kaitan dengan Allah, kaitan dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan manusianya. Pengen tidak orang itu mencari hidayah. Mau tidak ini untuk mencari hidayah. Sebagaimana kata Ibu Mas'ud, barang siapa yang mau, mau, mau memiliki hidayah atau mau hidayah, maka hadirilah sholat jamaah. Karena di sana akan dibuka hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu yang pertama. Yang hidayah ini dimiliki juga oleh para nabi dan para ulama dan juga orang-orang sebesarnya Dan ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi SAW disifat oleh Allah Subhanahu wa taala innaka Bosan Nabi SAW disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim." Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Rasul di orang yang sungguh menunjukkan memberikan hidayah ila siratal mustaqim kepada jalan yang lurus kepada jalan hidayah sesungguhnya engkau wahai rasul kata Allah di orang yang dapat memberikan hidayah ila siratal mustaqim terhadap jalan yang lurus. Dan ini disebut oleh Allah dalam surah Asy-Syura ayat 52. Menunjukkan bahwasanya para nabi, para ulama dan orang-orang yang semisalnya dapat memberikan hidayah, tetapi hidayah dilalah. Hidayah berupa petunjuk. Istilah Jawanya menunjuk okay. atau istilahnya nuntun jelaskan tidak ya? maka urusan orang yang didasari oleh Allah sebagai wa Seperti saya jelaskan tentang hidayah. Perkara setetes air mani yang Allah jelaskan dalam surah Al-Insan inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali sesungguhnya kami telah menciptakan manusia min nutfatin dari setetes air mani laki-laki fa amsyajin nabtali kemudian kami sambungkan dengan air mani perempuan sehingga terjadilah janin dalam rahim perempuan kemudian Allah menyempurnakan penciptaan perempuan faja'alna sami'an basira. Allah jadikan penciptaan manusia yang sempurna itu dengan sami'an basira. Allah berikan pendengaran dan penglihatan. Tujuannya apa? Tujuan untuk bisa memilih. Tujuan untuk bisa khiyar. Mana yang baik, mana yang buruk. Memilih mana yang baik, mana yang buruk. Memilih mana jalan hidayah, memilih mana jalan kesesatan. Makanya kita berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Lapan khalaq dan insan tidak hasil taqwim. Laqad khalaqna al insan fi ahsani taqwim. Allah sempurnakan kesusahan kita dengan penglihatan pendengaran yang tujuan untuk bisa memilih mana jalan-jalan hidayah dan mana jalan-jalan kesesatan. Tetapi kami sediakan bagi orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kepada Allah. Sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi Allah. Dan ada pada diri diri kalian, pada kecintaan diri kalian ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Afala tusirun kenapa kalian tidak mau melihat kebesaran Allah? sehingga menjadikan dengan kebesaran Allah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang ini menjadikan tujuan penciptaan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ingat tujuan kita untuk beribadah. Ketika seorang disukai oleh Allah tidak mau ibadah dan orang zalim. Makanya Allah katakan, "Inna 'aqada lidh-dhalimina nara." Allah sediakan bagi orang-orang zalim yang memilih kekafiran, memilih kekufuran ketika beribadah kepada Allah. Inna 'aqada lidh-dhalimina Allah sediakan bagi orang zalim seperti ini apa? orang ahaqu neraka jahanam api yang membara yang akan membakar seluruh tubuh mereka dan segala ujung. dan orang kafir orang kufar yang tidak beriman orang dun Allah katakan juga dalam ayat lain dalam surah Al-Baqarah sebelum ayat kursi Allah katakan wal kafirun humul zalimun wal kafirun humul zalimun orang kafir orang ini menunjukkan bahwasannya khiyar kita itu khiyar. Hidup ini pilihan. Dan hal untuk bisa memilih adalah pendekatan kepada kita. Ketika kita bisa memilih momen, Mas, ini air teh, ini air putih. Kalau saya nggak bisa melihat, kalau saya bisa memilih, bisa nggak? Nggak bisa. Karena saya nggak tahu mana yang botol teh, mana yang botol teh, gelas teh, gelas teh, itu yang mana? Saya nggak bisa lihat. Tetapi, makanya Allah Subhanahu Wa Taala Diberikan kita penglihatan, pendengaran, tujuan untuk memilih mana kebaikan mana kesesatan. Yang kedua, di antara jenis bentuk hidayah yang kedua adalah hidayah itu hidayah itu taufik, oh, hidayah taufiq, Dan hidayah taufiq adalah hidayah yang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang murni dari Allah Subhanahu senantiasa mencari jalan-jalan hidayah dan hidayah hidayah itu dilelahkan. Ketika seorang konsekuensi konsisten di atas hidayah, istiqomah di atas menuntut ilmu, istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan keikhlasan orang ini akan akan keikhlasan hamba-hambanya yang senantiasa mendekat dia yang murni dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dia istiqomah di atas ketaatan. Tentunya bagi orang-orang yang senantiasa mencari jalan yang baik. Makanya kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita dalam setiap pembukaan khutbahnya Nabi katakan Innal Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Nahmadu wa nasta'in kami memujimu ya Allah Wa Dan kami mohon pertolongan kepadamu Wa Dan kami mohon kepadamu Wa na'udzu billahi min syururi anfusina Dan kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah min syururi anfusina dari keburukan jiwa-jiwa kami. Kenapa kita diajarkan sebab untuk memohon perlindungan Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita. Jiwa kita, jiwa manusia, kalau tanpa hidayah Allah, kalau tanpa petunjuk Allah, jiwa kita ini lebih condong kepada kekufuran, lebih condong kepada keburukan. Jiwa kita ini an-nafs la'amaratu bisu. Inna an-nafs la'amaratu bisu. Sungguhnya jiwa ini, sesungguhnya jiwa itu kata Allah la'amaratu bisu. Sungguh dicontoh kepada perbuatan buruk. Jiwa kita kalau tanpa hidayah Allah akan lebih condong kepada perbuatan buruk. Dan ini dijelaskan oleh Allah, inna an-nafs la'amaratu bisu. Sungguhnya jiwa ini lebih condong kepada keburukan. Illa rahmatullah kecuali yang dapat Allah, kecuali yang dari Allah. Makanya Rasulullah mengajar kepada kita. Walaudulillahi min syururi anfusina. Kami mohon kepada ya Allah, beri kepada ya Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami. Jiwa-jiwa yang mungkin ketika memberi sesuatu kita dari Allah Subhanahu wa taala. sayyi'ati a'malina dan kami mohon kepadamu, mohon perlindungan kepada ya Allah dari kejelekan, keburukan, amal-amal perbuatan kita. Karena amal perbuatan kita yang kita adalah bersumber dari jiwa kita ketika kita beramal Ketika ya jiwa ini tidak diberikan hidayah, tidak tidak mengikuti hidayah, maka otomatis amal-amal kita tidak akan mengikuti hidayah. Bahwa syukur yang musnah ya, apa artinya kita memohon Allah, memohon perlindungan dari keburukan amal-amal kita. Kemudian Allah, kemudian katakan, "Faman fala mudilla Maka barang siapa yang Allah berikan hidayah, fala ومن yang الله فلا مضل له barang siapa yang Allah berikan hidayah ya. hidayah itu taufik tentunya di sini hidayah yang merupakan istiqomah fala maka tidaklah seorang pun yang dapat menyesatkan orang tersebut ketika Allah memberikan hidayah taufiknya kepada seorang hambanya maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkan orang tersebut tentunya tapi orang ini lebih memilih hidayah lebih memilih hidayah itu lah, sehingga Allah turunkan hidayah taufiknya wa fala hadiya lahu dan barang siapa yang Allah sesatkan hamba-hambanya pada hadiya maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikan hidayah kepada orang tersebut meskipun seluruh manusia berkumpul untuk memberikan hidayah kepada satu orang maka lihat Abu Talib Nabi seorang Nabi tidak memberikan tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya pada orang orang yang terdepan benar tidak bisa memberikan hidayah. Tidak apa? Tidak taufik dari Allah Subhanahu wa Makanya kata Allah, inna kalada, inna kalada la tahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya Allah Rasul adalah orang yang memberikan hidayah, memberikan hidayah dari kepada jalan jalan yang lurus. Tetapi hidayah tidak. Ada pun hidayah itu hidayah itu taufik, maka pun dari Allah. Makanya Allah katakan, di mana amal dan semua yang Allah Rasul tidak akan bisa kita Allah yang menyesat. Tetapi Allah memberikan hidayah apa yang dia inginkan. Inilah dari hidayah itu at-taufiq. Hidayah at-taufiq. Jadi seorang muslim, orang yang sudah beriman, bahkan orang yang sudah beriman dan mengenal sunnah dari atas sunnah Allah itu harus meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditetapkan di atas hidayah. Nabi kita Muhammad SAW mengajari kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Nanti kita mengajari kita mengajari siapa? Mengajari orang kafir atau mengajari orang beriman? Mengajari orang beriman. Nanti katakan Allahumma ya Allah inni as'aluka al-huda. Sesungguhnya aku memohon kepada ada iya, jiwa kami, jiwa yang cuma kita sebentar kok kepada Allah Subhanahu wa dari di atas hidayah. Makanya kan Allah Nabi SAW hanya kita dari awal doanya ini asal huda aku mau hidayah petunjuk dulu. Setelah itu buat tuqa memohon ketakwaan, memohon jiwa ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di atas hidayah. Wala afafa wal ghina. Memohon kesucian hati kita, kebersihan jiwa kita. memohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena ketika jiwa ini bersih, maka akan lebih mudah untuk menerima hidayah. Ketika jiwa ini kita kotor, maka akan sulit untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena katakan, Allahumma ini as'alul huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Yang keempat adalah, ya Allah, aku mohon kepada al-ghina, merasa cukup dengan nikmat-nikmat yang kau berikan kepada kami. Karena jiwa ini, jiwa kita kalau tanpa hidayah Allah, kalau tanpa ketakwaan, jiwa kita akan rakus. Dan orang rakus jiwa kita. Makanya makanya Nabi pun dalam doa yang lain mengajar kita, Allahumma ini Aku juga nafsin la tashba'. Dalam doa yang lain, Nabi mengajari kita, ya Allah aku berlindung kepadamu dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Ya Allah, kami mohon kepadamu dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Karena jiwa kita kalau tak menjadi ya Allah, kalau tak ketakwaan, kalau tak kesucian, jiwa kita yang harus. Nggak akan pernah bisa puas. Ya? Makanya penting seorang mukmin untuk memohon hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu dalam selalu memohon hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi kita juga memohon mengajari kita dalam doa yang lain dan doa ini mampu, doa ini masyhur yang paling berkulung. Tapi karena ada ini? Ya Allah, Engkau lah yang mengulang balikan hati. Fabit qulubana 'ala Tetapkan hati kami di atas agama. Tetapkan hati kami di atas agama. Wa yansarifal qulub. Dan ya Allah, Engkau lah yang mengulang balikan hati. Maka tetapkan hati kami di atas kata Kenapa kita berdoa kepada Allah Subhanahu Kenapa Nabi kita Muhammad SAW mengajari kita untuk berdoa seperti ini? Karena jiwa kita, hati kita ini selalu berbolak balik. Atau tahu nggak? Atau pernah dengar penjelasan bos? Kenapa hati, hati dalam bahasa kita, bahasa Arab apa? Apa? Siapa yang tahu? Hah? Apa? Fuad. Yang mana? Yang sesuai dengan kol apa? Kol. Bukan kalbun ya, kalbun pakai kof. Kalau tidak artinya anjing. Kolbun. Kolbun. Hati ini, ya bahasa kita hati, itu kolbun dalam bahasa Arab. Kolbun dalam bahasa Arab, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia bukan hati, tetapi jantung. Kolbun dalam bahasa Arab, kalau diterjemahkan yang pas dalam artian sesuai makna, makna letter adalah menyorongkan apa? Itu hati bahasa kita, kalau bahasa Arab itu bukan kolbu, tapi apa? Kabi, al kabidu, kaf, apa? Badal, kabidu, kabidu, nah, kabidu. Tetapi yang maksud hati, ya Allah, tetapkan hati kami. Maksudnya apa? Jantung. Dari mana saya menjelaskan seperti ini? Dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang sahih Nabi SAW mengatakan Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah wahai kaum mukmin. Sesungguhnya dalam jiwa kita, dalam jasad kita ini ada mudghah. Apa itu mudghah? Mudghah adalah segumpal darah. Ketahuilah bahwasan pada diri kita ini ada mudghah, ada segumpal darah. Idza saluhat saluhat jasadi kullu. Idza saluhat saluhat jasadi kullu. Apabila segumpal darah ini baik, maka baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasada fasada fil jasad kullu. Bila rusak segumpalan ini, maka rusaklah seluruh tubuh. Ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah yang dimaksud segumpalan hati kata Rasul al qalbu yaitu jantung. Jantung fungsinya apa? Untuk men mentransfer darah dari jantung ke seluruh anggota kalau jantungnya rusak, apa yang terjadi? Bapak pernah tahu orang yang stroke? Penyebab orang sakit stroke apa? Hah? Karena darahnya, karena jantungnya. Makanya pernah saya baca dari ilmu herbal, bahwasannya jantung ini atau orang yang stroke atau orang yang kena serangan jantung dari misalnya, kalau orang tersebut kuat jantung biasanya lari ke anggota tubuh apa namanya salah salah itu mati sebelah lumpuh sebelah lumpuh sebagian atau tangannya ini hidup tapi ini tidak bisa apa-apa kenapa? karena karena karena darah tidak bersih tapi jatuh masih kuat tetapi ketika jatuh lemah apa yang terjadi? langsung mati langsung mati makanya ini menjadi kawasan yang jantungnya tidak akan bisa mengalirkan darah ke tubuh kita. Makanya Rasul, tidak selalu kan selalu aja satu dulu. Apabila semua darah yang baik, benar, jantungnya bagus, maka seluruh tubuh akan bagus. Mengalirkan seluruh tubuh, mengalirkan darah dari seluruh tubuh untuk bisa sehat. Baik fasadat apabila jantung rusak, semua darah rusak, fasadat dari jasa tubuh akan rusak seluruh tubuh. Ada banyak kolom. Nah, hati kita kolbu karena kolbu selalu kembali mengumpat jantung mengumpat tekanan paginya kuat dan apa namanya jantungnya bagus bisa ada karena hati juga makanya hati kita dikatakan kolbun karena hati kita itu sudah berbalik kita terkadang ketika pagi semangatnya minta ampun dari tetapi ketika sore hari terkadang apa malas minta ampun Jangan ini. Hidayah itu tempatnya di hati. Bagi pas sebagai para sebagai pemilik juga kesesatan tempatnya di hati. Maka ketika hati lembut, ketika hati ini lurus, ketika hati ini bersih, maka mudah untuk menerima nasihat. Maka dalam Sallallahu Alaihi Wasallam ya Muqallibal Qulub, ya Allah, Engkau lah yang membolak balikan hati kami. Hal dalam disebutkan bahwasanya ini Inna quluba bani Adam ala asabi rahman dari sebuah diskusi. Bahwasanya semuanya hati-hati manusia itu berada di atas genggaman dua jari Ar-Rahman itu jari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hati-hati manusia itu pada dua genggaman jari-jari Ar-Rahman. jadi Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya yang menguasai hati ini bukanlah kita, Ya engkau dulu. wah ya Allah. Engkau yang memulai kembalikan hati kami, sabit guru bana. Tetapkan, jadikan ajak hati kami pada diri di atas agama, di atas sejarah. Wa ya musarif al ya Allah, engkau yang memalingkan hati kami, sarif guru bana ala Jadikan hati kami istiqomah di atas ketaatan, di atas ketaatan agama, dan di atas ketaatan sunnah Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Berarti jadi penjelasan yang saya jelaskan orang mukmin atau orang yang sudah mengenal sunnah bukan berarti nggak lagi butuh minta kepada Allah bahkan sangat butuh Tanpa langsung saya yang berbicara antum yang mendengar bahkan Nabi kita Muhammad SAW orang yang sangat-sangat dalam berdoa sangat meminta tidak dari Allah Subhanahu Wa Taala karena buat apa kalau kita sering ikuti pengajian, tapi hati ini masih keras. Akan akankah berfaedah kasih? Ya, nggak berfaedah. Makanya kenapa? Tujuan kita belajar, tujuan kita mencari hidayah untuk melembutkan hati ini. Jangan sampai keras. Sehingga dia menjadikan diri kita kita lembut, menjadikan diri kita, kita memiliki bisa sampai ke orang lain. Dan ini sifat yang dimiliki oleh Nabi SAW, karena pun. lembut bagian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu orang yang sangat keras ketika musyrik bahkan ketika dia masuk Islam pun kerasnya tapi sifat tapi dia bersikap tegas yang disifatkan dengan Nabi SAW bahwasannya Umar orang yang suja orang yang pemberani yang disifatkan oleh Nabi SAW Umar yang yamshi Yafiru syaitan min tariqih. Ketika dia berjalan dan berpapasan dengan syaitan, apa tadi? Syaitan akan memilih jalan lain. Umar. Umar. Padahal Umar gak melihat syaitan. Tetapi syaitan yang Umar. Yang melihat justru ketakutan. Dengan itu. melihat. Kenapa syaitan bisa takut dengan Umar yang tidak yang Umar tidak bisa melihat syaitan? Kenapa? Karena kekuatan hati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Bahkan Umar bin Khattab di samping sifat kerasnya, tegasnya, dia adalah orang yang lembut hatinya. Apakah kalau antum sering membaca sirah dan sirah para Makanya kalau antum mau bagaimana meniti jalan hidayah, baca sirah para sahabat. Allah yang membaca sirah, atau nggak tahu bagaimana keagungan generasi awal mereka menjaga hidayah Allah. Umar yang sifatnya tegas yang disebut oleh Rasulullah orang yang sangat ditakuti setan dia memiliki hati yang lembut Umar kalau sholat di belakang Rasulullah ketika Rasulullah membaca ayat-ayat ada dia menangis menangis bahkan Allah tahu di antara sebab Islam yang orang membaca eh mendengar bacaan Kenapa? karena hatinya orang yang hatinya kotor nggak akan mungkin dengan bacaan yang luluh hatinya karena apa hatinya dan umat yang sangat sangat sangat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai ketegasannya sangat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahkan ada sebagian sahabat ketika mendengar sebuah ayat sa'irun dan jannati wa sa'irun fil ketika membaca sebuah ayat yang jelas bahwasannya kelak dari kiamat ada kelompok-kelompok fil dan ada kelompok lain bersahil final dan ada kelompok lain yang kelak di neraka sahabat ini semalam menangis ketika membaca ayat ini kenapa menangis karena takut khawatir dirinya yang kelak termasuk rombongan orang yang akan masuk neraka masuk neraka jahanam dari mana rasa takut itu tumbuh? apa dari otaknya hati yang digembleng oleh para sahabat Nabi SAW. Makanya para sahabat Nabi SAW adalah orang yang sehat berhubung, orang yang hatinya bersih. Para sahabat adalah orang yang hatinya bersih. Hatinya yang langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulnya. Makanya kalau kita mau bagaimana mentazkiyah nafsi mentazkiyah jiwa kita, maka pelajari bagaimana para sahabat kita oleh Allah oleh Rasulullah SAW. Karena para Sifatnya hebat kan? adalah orang itu sentuh atau apanya melihat apa-apanya bersih. Uh, kalaupun orang tersebut benar-benar antusias untuk belajar Islam, kemudian kita kita harapkan dengan antusias tersebut dia mau dalam Islam, saya kira kalau memang dia meminta terjemahannya maka nggak mengapa. Tetapi harus jelaskan tentang adab-adab tiga orang apa namanya membuka mushaf. Tapi saya kira kalau menurut para ulama bahwasannya ketika ada tujuan saja dengan dia terjemahnya, memang itu mushaf. Tetapi perlu sebagai penjelasan dari jenengan atau orang yang mau ngasih bahwasannya apa itu ada ada adabnya. Nah, tapi kalau saya seandainya dia pengen antusias mendalam Islam, maka alangkah lebih baiknya untuk menghadiri ataupun selalu untuk mendengar nasihat dari orang lain yang ber berilmu. Kalaupun saya yang mau tetap membaca silakan saja. Artinya tidak mengapa saya tidak, tidak mengapa. Kalau kita harapkan hidayah dia atau dia mau menerima hidayah. Karena juga sebagian kaum muslimin atau eh, orang-orang nasrani yang mereka masuk Islam, terkadang mereka membaca dari terjemahan, jadi terjemahan. Seperti ya, saya punya teman yang dari jalan Islamia, teman dari Amerika Selatan, teman dari Amerika Selatan sebab dia masuk Islam karena dia maksa beli Al-Quran yang terjemahannya bahasa Inggris dia baca dan teman saya itu sudah sudah jadi pastor tapi hanya Allah dia membaca Al-Quran yang terjemahannya dan setelah Allah memberikan hidayah dia masuk Islam dan ketemu dengan saya di Madinah Alhamdulillah bawa sesama artinya berangkat tadi kalau memang diharapkan dia untuk bisa mendapat hidayah maka tidak cuma apa dikasih tetapi dengan antum jelaskan tentang ada adab kan? Nah, karena dia menunggu minta kan berbeda kalau dia ingat sendirinya nah, tidak ada penjelasan maka ketika tahu minta kepada jenengan maka jelaskan bahwa sahabat itu ada adab-adabnya kan? saya kira saya kira begini gitu, ya. ya artinya gini tidak ditaruh sembarangan di antaranya kemudian seperti halnya orang-orang punya bukan akan sembarangan orang kan? Ya ini, ini tidak ada pendapat yang menghormati apa yang pernah kalam ada kalam Allah Dia tidak sembarangan harus di tempat di tempat di tempat yang bersih dan terhormat. Nah, saya kira itu. Yang lain? Kalau tidak ada, teman Tidak ada. Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته